Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Pernah Sena Ali ditanya, Siflanat dunia. Wahai Sena Ali, sifatkan kepada kita dunia. Faqala ma'asifu min darin. Awaluha ana. Wa akhiruha fana. Halaluha hisab wa haramuha igab man فيها fiha futin wa man iftagara fiha hazin sifatkan dunia wahai sinali mau disifatkan apanya dunia kata sinali dunia kita harus mengawali mendapatkannya harus susah payah bekerja banting tulang berapa banyak orang sakit karena susahnya bekerja akhir-akhirnya habis dunia itu. Salah satu kita tinggalkan atau dunianya meninggalkan kita. Mau disifati apa dunia? Halalnya jadi dihisab di akhirat, haramnya menjadi adab. Mau disifati apa dunia? Yang kaya kena fitnah, banyak musuhnya, terancam, banyak yang akan mencuri harta, banyak yang merorong, banyak yang mau menipu, yang melarat susah hidupnya nggak bisa disifatkan yang jelas jelek semuanya kata Sina Ali pandangannya Sina Ali kalau kita kan istimewa itu dunia Ibn Mas'ud juga pernah mensifatkan dunia menggambarkan dunia Laisa min ahadin illa wa huwa dhaifun 'ala dunya wa maluhu 'ariyah fa dhaifu murtahil wal ariyah mardudah. Orang ini hidup di dunia memiliki harta, dia itu ibarat tamu. Hartanya ibarat titipan, barang titipan. Tamu sebentar lagi harus pulang. Barang titipannya harus diserahkan. Kita ini bertamu di dunia ibarat tamu. Masa tamu selama-lamanya? Tamu kan sebentar. Lah kalau selama-lamanya pindah namanya. Hartanya kita itu titipan, artinya sebentar lagi kamu harus serahkan kepada yang memiliki. Kita juga begitu, kita kita miliki itu titipannya Allah. Sebentar lagi kita serahkan sama Allah. Lah kita jadi tamu sebentar lagi harus berjalan. Gak boleh kita terus-terusan ada di sini. Karena itu jangan kita tertipu dengan dunia. Seorang Arabi pernah dia tadi itu mendatangi ada sekelompok orang yang membuat kema-kema begitu musafir istirahat di tengah padang pasir datang ke situ wah dikasih makan setelah kekenyangan waktu itu siang hari cari naungan kema, tidur ada di sebelahnya kemah-kemah mereka yang ada bayangan kemah tadi itu naungannya nggak lama musafir tadi orang-orang musafir tadi itu mempersiapkan untuk meneruskan perjalanan dibongkar kemahnya kena panas bangun dia kata dia langsung keluar syair dari dia ala wa innamad dunya kadhilli thaniyatin wala budda yawman anna dhillaka zailu memang dunia itu persis bayangannya bayangan rumah, bayangan kamu, bayangan bangunan sebentar lagi bayangan akan hilang pasti ibarat orang tidur sebentar lagi udah hilang bayangannya mungkin terbenam matahari nggak ada bayangan lagi ini hanya bayangan semu kehidupan dunia ini kehidupan semu saudara karena itu jangan tertipu sama dunia terjadinya fitnah itu gara-gara dunia iya kan tuh apa kata ustaz iya kan tuh apa kata ustaz